Sebelumnya disebutkan di dalam buku yang kecil ini Al-Qidah atau Hawiyah tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahid la syarikalah. Allah adalah zat yang maha satu yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan permasalahan tentang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk akidah demikian juga tentang Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga permasalahan Al-Quran adalah kalamullah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala gairu makhluk bukan makhluk dan kita masih dalam pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu adalah sirullah, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan permasalahan al-qadha wal qadar khususnya apa yang beliau bawakan Al-Imam at di dalam akidah ini tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak juga, juga nanti disebutkan jafal kolam jafa as-suhuf yakni pena itu telah kering tulisan itu telah kering yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dan kita mengulang di sini mungkin perlu tentang definisi al-aqidah Demikian juga perbedaan akidah dengan tauhid disebutkan oleh para ulama bahwa al-akidah itu secara bahasa ya bisa ditulis lugotan secara bahasa al-akidah itu dari al-aqada fi'il madi aqada dari situlah diambil kalimat al akidah dan itu adalah al-aqdu al-jasmu ikatan yang kuat ya sesuatu yang kuat, ikatan yang kuat. Demikian juga sebagian mengatakan betul tali yang kuat. Kemudian disebutkan secara istilah <clears throat> istilah itu apa? Ya, ini secara syariat. Sebagian mengatakan akidah itu definisi akidah itu adalah majmu atau umuri diniyah. Sekumpulan perkara-perkara agama alati yajibu ala muslim yang wajib bagi setiap muslim ayu minabiha beriman dengannya bil yakin dengan yakin ya bisa ditulis akidah itu adalah sekumpulan perkara-perkara agama yang wajib bagi setiap muslim beriman dengannya secara yakin bukan ragu-ragu tapi yakin majmu'atu umuri diniyah alati yajibu alal muslim ayu minabiha bil yakin dengan yakin kalau masih ragu-ragu berarti tidak mempunyai akidah atau keyakinan yang kuat. Oleh karena itu akidah hendaknya dia dalam keadaan yakin. Sekumpulan perkara-perkara agama nanti seperti terakhir lewat kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat-sifat, demikian juga kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga perkara Al-Qur'an kalamullah, demikian juga Isra Mi'raj, demikian juga yang syafaat dan sebagainya. <clears throat> Itu. Saya ingin bahas beliau mempunyai definisi sebenarnya juga <clears throat> Beliau mengatakan di majmu' fatwa beliau, akidah itu adalah al akidah ya mayata giduhu al-insan. Akidah itu apa yang diyakini oleh seseorang wayadinu bihi dan beragama dengannya. Setelah tadi kita sebutkan definisi akidah, ini ada definisi lagi ta'rif yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah di majmuk fatwa beliau. Akidah itu adalah mayat mayataqidu al-insan, apa yang diakini seseorang. Wa yadinu dan beragama, beragama dengan akidah tersebut. Dipegang dengan kuat sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Min khairin wa syarin, ada yang baik, ada yang jelek. Akidah kita tahu ada yang akidah keyakinan Nasrani Kristen atau Yahudi atau Hindu Buddha ya ini apa yang diyakini seorang dan beragama dengannya baik berupa kebaikan wasyar atau kejelekan min fasad wasolah baik baik yang di situ ada unsur kerusakan ataupun unsur kebaikan akidah apa dulu akidah soya atau akidah batilah kan demikian jadi akidah itu apa yang diyakini seorang dan beragama dengannya bisa bagus, bisa jelek. Wal matlub dan yang dicari dan yang dituntut itu adalah masuk bil akidah asoyah. Berpegang dengan keyakinan yang benar. Alati ja'a biha kitabullah wa sunnatu rasulih. Yang datang dari kitabullah dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, demikian. Berarti bisa dikatakan akidah itu adalah akidah yang benar, itu adalah apa yang diyakini seseorang dan beragama dengannya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu, itu akidah menurut beliau. Dan ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Kalau tadi definisi yang yang bagus juga atau majmu umur ini ya sekumpulan perkara-perkara agama yang wajib bagi setiap muslim beriman dengannya secara yakin. Itu, yaitu akidah namanya. <clears throat> keyakinan seorang terhadap agama dia yang dia pegang dengan yakin. <clears throat> Kemudian sebutkan siapa yang pertama kali berbicara tentang masalah akidah ini. Ya. Sebutkan oleh Imam Ibn Abil Is di syarah beliau terhadap akidah Tahawiyah. Telah lewat sebenarnya permasalahan ini, tapi penting kita sebutkan juga. <clears throat> Sebutkan di halaman 23 di sini. Sebenarnya mengatakan yang pertama kali Ghazali, tapi itu salah. Khotok fahis, kesalahan yang besar. Bukan dia yang pertama kali, bahkan dia adalah ulama ahlul kalam. Sebenarnya mengatakan demikian. Bukunya Ihya Ulumuddin lebih bagus dikatakan Imatah Ulumuddin. Bukan menghidupkan ilmu-ilmu agama tapi menghancurkan ilmu-ilmu agama. Buku Ihya Ulumuddin itu ya pernah kita sebutkan sebagian para pemimpin dulu, ya ketika ulamanya bagus-bagus, dibakar buku itu. Hadis maudhu palsu banyak sekali. Demikian juga menggunakan ilmu kalam. Bahkan kita sebutkan Al-Ghazali sendiri ketika mati beliau bertobat. Sudah masyur, sudah diketahui oleh mereka semua. Dan Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan bahwa orang yang, bela yang belajar agama, belajar ilmu kalam itu hukumannya adalah dicambuk. Di, dia ini dihukum, ya, dihukum kemudian di yakni diseret dan sebagainya. Ini yang mereka ketahui sebenarnya, tapi masih mempelajari ilmu kalam. Dan sudah lewat ucapan Al Ghazali mengatakan di situ ada kebaikan, ada kebaikannya, kan demikian. Jadi bukan Ghazali. Disebutkan bahwa pertama kali yang mengucapkan <clears throat> ya wa dzakara ba'du ahli ilmi anna awwala man istamala lafdhu aqidah huwa Ghazali. Dan ini salah. Wa hadza laysa tidak benar. Ligauni Al-Ghazali masbukan bi Abi Usman As-Sabuni. Bisa ditulis? Ya, walaupun ada lagi yang sebelumnya yang kita baca sekarang ini. Sebagian mengatakan bahwa yang pertama kali adalah Al-Imam As-Sabuni. Sudah tidak asing kita. Abu Usman As-Sabuni, Imam As-Sabuni. Bukunya apa? Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Masya Allah. Bukunya bagus sekali ya. Aqidatul Salaf Ashabil Hadis dan kita ingin semua menjadi ya ashabul hadis yakni ahlul hadis jadi bukunya Aqidatul Salaf ashabul Hadis disebutkan di situ akidah lafaz akidah <clears throat> nah, kalau kita bicara tentang firqah najiyah kelompok yang selamat dari api neraka atau ifa Al-Mansurah itu pembahasan yang yang khusus itu panjang lebar Imam Ahmad demikian juga Yazid bin Harun demikian juga Ali bin Madini Demikian juga bahkan Imam Bukhari dalam Tarikh Baghdad menyebutkan ya tentang At-Taifah Al-Mansurah Al-Firqah An-Najah ini diambil dari hadis Nabi ini semua lafaz-lafaz ini. Itu adalah beliau mengatakan Imam Ahmad illam yakun ahlul hadis fal adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis aku enggak tahu siapa mereka. Al-Firqah An-Najah itu adalah ahlul hadis. Dan orang-orang yang mengikuti ahlul hadis. Imam Nawawi mengatakan bisa mereka adalah para ulama, ahli fikih, penuntut ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud dan sebagainya selama mereka berpegang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, firqah najiyah atau ifa al mansurah itu adalah ahlul hadis. Ilam yakun ahlul hadis pada adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis kami tidak tahu siapa mereka itu. Apa kalau ahlul kalam? Apa orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu dunia? Atau orang-orang yang pakai pandai-pandai berjidal atau berhukum dengan hukum selain Allah, apa mereka? Tidak. Mereka adalah ahlul hadis. Jadi pertama kali yang membuat buku ini seperti yang istilah akidah ini adalah Imam Asabuni, Abu Usman Asabuni di Aqidatul Salaf Ashabul Hadis. Ada buku juga bagus, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Al Imam al aliqai juga bagus itu. Buku tentang masalah akidah juga. Kemudian disebutkan sebelum Asobuni ini tadi dalam akidatul Salaf Ashabil Hadis buku yang bagus yang kita baca juga dulu. Di situ ada yang lebih mendahului yang kita baca sekarang ini yaitu apa? Al Imam atau Hawi di dalam buku yang kita baca ini Al akidah atau Hawiyah. Karena kita tahu di awal pembahasan kita disebutkan oleh Al Imam atau Hawi atau Hawi. Hadza dzikr bayan ahli sunnah wal jamaah. itu. Jadi kalimat akidah ini Imam Tahawi lebih dulu juga. Gitu. Ini kalau bicara siapa yang lebih dulu berbicara. Dan lafaz akidah sendiri itu tidak didapat di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis pun tidak ada. Kutubu sitah dan sebagainya tidak ada. Yaitu adalah kalimat muwalladah, kata yang terlahirkan. Walaupun secara bahasa dari kalimat akoda kan itu tadi sudah sebutkan. Tapi tidak ada kita pakai saja mungkin ada di, langsung diteliti langsung di kutubu sita atau Al-Qur'an, tidak ada di situ. Lafat akidah itu tidak ada. Atau mungkin sekarang mungkin pakai maktabah syamilah itu ya diketik tidak ada tidak keluar di dalam hadis dalam Al-Qur'an tidak ada kalimat al akidah itu tidak ada. Itu lafat yang terlahirkan. Dan asal katanya tadi bahasa Arab memang demikian. Kemudian apa? Kalau kita mau berbicara tentang yang dibahas di dalam akidah ini atau perbedaan antara akidah dengan tauhid. Ya karena kadang-kadang kita membaca akidah, kadang tauhid. Apa perbedaannya? Bisa ditulis? <clears throat> Salah tadi semua definisi akidah kan sudah diketahui. Ini penjelasan tentang al-farqu bainal akidah wa tauhid. Perbedaan antara akidah dan tauhid. Disebutkan <clears throat> yang terkenal sekarang ini yang sudah dipahami oleh kebaikan manusia, ma'rufan yang dikenal. Kalimat akidah Kalimat akidah itu tusmilu masail, masail al asma wa sifat. Jadi akidah itu mempelajari dalamnya apa? Asma dan sifat. Itu tulis dulu ini yang dipelajari asma wa sifat. Kemudian apa? Yang kedua, umur goib, perkara-perkara goib, perkara-perkara yang tidak kita ketahui, takdir yang istilah sekarang kita membicara masalah takdir itu. Itulah perkara yang dibahas di dalam akidah. Perkara goib, ya, wal akhirah perkara-perkara akhirat juga nanti di padang mahsyar, demikian juga nanti di sirat, demikian juga nanti mizan, demikian juga nanti bahwa ruh itu nanti disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Nah, ini dibahas di permasalahan apa akidah. Wa may dzalika min ahwali ahli jannah wan nar dan apa yang berkaitan dari perkara-perkara keadaan penghuni surga dan neraka. Ya, bisa ditulis. Yang kedua itu. Kalau tadi asma dan sifat, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya. Yang kedua yang dibahas dalam akidah itu adalah perkara goib, perkara akhirat, sifat surga dan neraka, kemudian padang mahsyar, demikian juga tadi mizan, timbangan amal, sirat dan sebagainya. Yang ketiga, zikrul qadar tentang masalah takdir. Itu dibahas di akidah, masalah takdir itu. Yang keempat, zikrul sahabah, penyebutan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling afdol dari sahabat Nabi? Ya, khulafa ar-rasyidin. Kemudian keadaan mereka orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, Wa dan apa yang wajib bagi kita tentang mereka ini, mencintai mereka, muliakan mereka. Ya, tidak membicarakan perselisihan di antara mereka kecuali dengan menyebutkan sebenarnya dan menyebutkan kemuliaan mereka ahli istihad. Kemudian kelima di kerumahatil mukminin. Istri-istri Nabi saw ibu-ibu kaum mukminin siapa saja. Yang keenam di kerumah sa'il al-wala wal barok cinta dan benci. Ya, ada permasalahan akidah juga Al-Ansar man hibbuhu la yuhibbuhu ilal mu'min, tidaklah yang mencintainya kecuali mukmin, la yabghaduhu ilal munafik, tidaklah yang membencinya kecuali munafik. Orang Ansor tidaklah yang membencinya kecuali orang-orang munafik. Orang Syiah itu membenci orang-orang Ansor, orang-orang para sahabat yang tinggal di Madinah. Ya demikian. Demikian juga penyebutan masail al-iman perkara iman, syafaat, kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran kalamullah, ya dan yang berkaitan dengan masalah itu. Ini tentang akidah. yang dibahas adalah itu. Sedangkan tauhid, ya itu berkaitan sekarang tauhid. Itu berkaitan tentang masail al-uluhiyah wal ibadah. perkara-perkara uluhiyah, peribadahan, Ya, ini kalau orang mengatakan ketuhanan. Perkara-perkara ilahiyah. Sesembahan wal ibadah dan peribadahan. Ya, ini berkaitan dengan permasalahan sesembahan dan peribadahan. Syirik. Ya, demikian juga ria. Juga tadi tauhid. Perkara-perkara yang termasuk syirik, dukun, sihir, pelet umpamanya, Demikian juga jambi-jambi. Demikian juga ria, ya, permasalahan tadi ria. Demikian juga berhukum dengan hukum selain Allah. Demikian juga taat kepada ulama-ulama yang dia itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu. Ini berkaitan tentang masalah sesembahan dan berkaitan masalah peribadahan. Itu yang yang dibahas di tauhid. Seorang itu terjatuh kesirikan, kalau dia niat amalan akhiratnya itu dunia. Demikian juga nadar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Demikian juga keutamaan orang yang bertauhid yang diampuni dosanya. Demikian juga tidak dihisab langsung masuk dalam surga itu dibahas di masalah tauhid. Dari sini sudah kelihatan apa yang dibahas di dalam tauhid dan perbedaan antara akidah dan tauhid. <clears throat> Kemudian yang menjadi persamaan keduanya apa? Bahwa keduanya itu menyebutkan apa? Menyebutkan masalah-masalah dengan dalil. Itu yang menjadi persamaan. Akidah harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tauhid juga dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu, itu sisi persamaan keduanya. Yusbitul masalah bidalilah. Bidalilihah menye, menye, menetapkan masalah itu permasalahan yang ada dalil-dalil dengan dalil-dalil. <clears throat> Kemudian juga jadi tadi sudah disebutkan ya tentang pembahasannya. Kemudian yang membedakan yang kedua adalah setelah pembahasannya tadi perbedaannya bahwa akidah itu ya tawasafi bi subuhat. Bisa ditulis yang kedua berikutnya adalah Perbedaannya akidah dan tauhid, akidah itu berdalam-dalam, berluas-luas tentang penyebutan syubhat-syubhatnya. Syubhatnya demikian-demikian. Ya, di dalam masalah akidah itu. Al-Qala, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, ya, Jabariyah, kelompok-kelompok ini. Sebutkan syubhat-syubhatnya. Wa munaqasyah adiyanat wal firaq. Perdebatan di antara agama-agama yang ada. Ya enggak? Orang Nasrani bagaimana dia memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang Isa itu bagaimana? Sebutkan di akidah. Orang-orang Yahudi atau selain dari agama-agama langit atau samawiyah. Wal firaq kelompok-kelompok. Ini dibahas di mana di akidah. Tidak ditemukan di tauhid secara luas itu enggak ya kelompok-kelompok tadi saya sebutkan tadi Jabariyah lawannya Qadariyah kemudian Khawarij Murji'ah lawannya kemudian eh, Syiah kemudian Nawasib kelompok-kelompok yang saling bertentangan satu dengan yang lain itu di akidah ada lagi nanti Sufiyah ada nanti Asyairah kemudian juga tentang rukun iman, ya, tentang permasalahan rukun iman itu, iman pada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarhi, rukun iman itu dibahas di mana? Dibahas di akidah. Ya. Jadi bahas di dalam akidah karena sesuai dengan permasalahan yang ada di dalamnya. Adapun dibahas juga di dalam tauhid karena konsekuensinya. Dibahas juga dalam tauhid tapi tidak panjang lebar dan itu berkaitan dengan istilzamnya. Konsekuensi dari seorang itu berakidah adalah kemudian bertauhid. Ini kurang lebih tentang perbedaan antara kita dan tauhid. Demikian juga definisi tadi. Kemudian kita akan menyebutkan sekarang apa yang disebutkan oleh Al-Imam atau Hawi taala <clears throat> dan masih dalam pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ta'ala Walau istama'a al-khalq kuluhum ala syai'in katabahu Allah taala anahu kainun. Kalaulah berkumpul makhluk semuanya atas sesuatu yang Allah telah tuliskan anahu kain sesungguhnya dia terjadi ini Allah sudah menuliskan itu terjadi. Lam yakdiru alaih mereka tidak mampu atasnya. Liyaj'aluhu ghaira kain. Lihat jaluhu kain. Ini Allah sudah tuliskan bahwa itu terjadi. Tetapi mereka semua manusia umpamanya liyaj'aluhu ingin menjadikannya tidak terjadi, lam yakdiru alih, mereka tidak mampu. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah takdirkan, kemudian semua dari makhluknya berkumpul untuk menjadikan tidak ada, lam yakdiru alih, mereka tidak mampu atasnya. Dan sebaliknya, istama, walau istama'u kuluhum kalaulah semuanya berkumpul ala sa'in terhadap suatu lam yaktubhullah taala yang Allah tidak menulisnya dia jaluhu kainan untuk mereka menjadikannya itu terjadi lam yakdiru alaih mereka tidak mampu atasnya jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah telah kering al qalam pena bima huwa kain dengan apa yang dia itu terjadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat demikian beliau sebutkan demikian juga setelahnya beliau mengatakan al Ibnu Abil Is beliau memisahkan tapi kita sambung wa ma al abda lam yakun liusibahu dan apa yang luput bagi seorang hamba maka tidak akan menimpa dia rezeki kalau memang tidak dia dapat ya tidak mungkin dia mendapatkannya rezeki kalau dia itu memang dia dapat akan sampai kepada dia wa ma lam yakun liyuhti'ahu. Dan apa yang menimpa dia tidak mungkin luput dari dia. Ini demikian. Dan lafaz ini diambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang tadi kita sebutkan. Ya, disebutkan juga oleh Imam Nawawi hadis tersebut di dalam Arba'in an Nawawi. <clears throat> Disebutkan oleh imam Ibnu Abil Is rahimahullah taala Taqaddama hadis Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah lewat hadis Jabir bin Abdullah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Qala beliau mengatakan Ja'a Surakah bin Malik Datang Surakah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, Allah beliau mengatakan Ya Rasulullah di sini sahih. Wahai Rasulullah, bayin lana dinana. Jelaskan kepada kami agama kami. Karena kulikna al-an seakan-akan kami diciptakan sekarang ini. Fimal amal al-yauma. Tentang apa? Al-amal pada hari ini. Untuk apa kita beramal hari ini? Afima jafat bihil aklam. Apakah kita beramal ini terhadap sesuatu yang telah kering padanya pena-pena? Ya ini sudah dituliskan oleh Allah. Sudah ditakdirkan. Wajarat bihil maqadir. Dan berjalan padanya takdir-takdir Amfima istaqbala atau sesuatu yang akan datang. Ya, ini belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sekarang ini itu sudah Allah tetapkan atau belum? Qala maka Nabi SAW boleh mengatakan la tidak bal jafat bihil aklam bahkan apa yang telah kering padanya pena-pena wajarat bihil maqadir dan berjalan atasnya takdir-takdir ya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu demikian juga disebutkan para sahabat bertanya, "Untuk apa kita beramal ya Rasulullah?" Kemudian apa jawaban Nabi SAW? alaihi wasallam? beramallah. beramalah. Fakulu muyassar lima khuliqalahu." Semuanya dimudahkan terhadap apa yang dia itu diciptakan atasnya. Semua itu beramal ya kepada apa yang sudah mereka itu diciptakan padanya. Kita beramal sudah, untuk kita ini beramal. Bukan kemudian kita tidak melawan sebab, kita beramal. Dan kita meyakini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengatakan Al-Imam Ibn Al-Is Wa ini bin Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman Aku di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi beliau membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya di sini sebagai Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah dan disarah panjang lebar oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. di sini sebagai Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad dan sebagainya dari para ulama. Kemudian disebutkan di sini Faqala Nabi mengatakan, "Ya gulam, ala wali muka kalimat, wahai anak muda." Tidakkah kamu mau aku ajari dengan suatu kalimat, suatu ucapan? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah. Niscaya kamu dapati Allah di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta bila. billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Kemudian lafaz inilah yang diambil oleh Al Imam atau Hawi. Walam anal ummah. Ketahuilah sesungguhnya umat semuanya. Lau ista'mat, kalau mereka berkumpul ala yang fa'uka bisain untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu lam yang fa'uka ila bisain tidaklah mereka memberikan manfaat kepada engkau kecuali dengan suatu kata katabahullahu lak yang Allah telah tuliskan untukmu walam ista'mat ala yaduruka bisain kalau mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu lam yaduruka tidak akan membayarkan engkau illa bisain kecuali dengan dengan sesuatu qad katabahullahu alaik yang Allah telah tuliskan untukmu rufi'atil aklam sudah diangkat pena-pena wajah bati suhuk dan telah kering lembaran-lembaran rawi Tirmidzi semua oleh Imam Tirmidzi rahimahullah kemudian kemudian juga disebutkan ihfadillah tajidhu amamak jagalah Allah kamu akan dapati Allah di depan kamu ta'arraf Allah. Ingatlah kepada Allah Firoho ketika kamu lapang Ketika kamu senang Ingatlah Allah Ya rifka fisidah Allah akan mengingat kamu ketika kamu sulit Wa alam anna ma'akta'aka lam yakun liyusibak Ketahuilah semuanya apa yang luput Bagimu tidak akan menimpa kamu Wa ma'asobaka lam yakun liyuhdi'aka Dan apa yang engkau akan tertimpa padanya Tidak mungkin luput darimu Wa alam anan nasr ma'a sabr. Ketahuilah sungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karb. Sungguhnya jalan keluar setelah kesulitan. Setelah sesuatu yang berat. Wa anal usra. Wa anna ba'dal usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan adalah kemudahan. Lafaz al-usr yusra sendiri kalau kita perhatikan al-usr di sini apa dengan alif lam menunjukkan kesulitan itu sedikit ma'rifat kan? Dengan alif lam kalau belajar nahwu itu alif lam itu menunjukkan ma'rifat. Berarti menunjukkan sedikit tertentu. Kemudian disebutkan yusron. Semua dalam Al-Qur'an itu fa inna ma'al usri yusron. Al usrnya kesulitan dengan alif lam menunjukkan kesulitan itu sedikit saja. Sedangkan yusron dengan dengan tanwin nakiroh bahwa jalan keluar ya kemudahan itu banyak demikian mereka menyebutkan secara bahasa saja sudah kelihatan bahwa kesulitan itu sedikit jalan keluar itu banyak. Karena kesulitan dengan alif lam, yusron dengan dengan tanwin nakiroh menunjukkan umum banyak. Dari sinilah Imam atau Hawi mengambil ya lapan yang bersumber di akidah Tohawiyah ini. <clears throat> Kita akan membahas ya sedikit yang mungkin dibawakan oleh imam Ibn Abil Is demikian juga ya Ibnu Rajab dalam Jami Ulum wal Hikam <clears throat> Kalimat ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Imam Ibnu Abi di sini hadis ini. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ya. Dan sudah pernah kita sebutkan tapi kita ulang di sini bahwa barang siapa yang menjaga Allah, maka pasti Allah akan menjaga dia. Dan penjagaan Allah itu bisa penjagaan Allah dalam perkara dunia kita, demikian juga Allah menjaga akhirat kita. <clears throat> Sebutkan di Jami Ulum Alikam di sini halaman 235. Atau sekitar itu ketika beliau menyebutkan hadis nomor 19 di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ibnu Rajab belum membahasnya. Ya bisa ditulis. Padang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Dan menjaga di sini apa itu? Anna man hafidha Allah. Ini menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah Allah dan berhati hati dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjaga Allah dan maknanya kita menjaga Allah sendiri tidak. Ya ini kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu makna menjaga Allah. Man hafidha Allah. Yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala warai hukukahu dan memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hafizahullah. Allah akan menjaga dia. Fa inal jaza min jinsil amal. Kata Nabi Nurjab, semuanya balasan itu tergantung dari amalannya. Wa hifdzullah li 'abdihi yadkhulu fi naw'an. Bisa ditulis, penjagaan Allah kepada hambanya itu masuk di situ dua perkara. Barang siapa menjaga Allah, apa menjaga Allah tadi disebutkan? Allah akan menjaga dia apa maksudnya? Ya ini Allah akan menjaga di dalam dua perkara, nau'an, dua perkara. Ahaduhuma salah satunya hifdhuhu lahu fi masalih dunyahu. Menjaga dia dalam perkara masalah dunianya. Ya, ini menjaga dunia dia. Barang siapa menjaga Allah, yang pertama Allah akan menjaga dunia dia. Wa hafidha badanihi fi badani wa waladi wa ahli wa malihi menjaga badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Demikian. Di antara dalilnya, ya, ini ringkasan saja. Dalilnya adalah apa itu? Kisah yang dialami oleh Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa. <clears throat> Waqad yahfadullah al-abdi solahi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Dan Allah kadang-kadang menjaga hamba dengan kebaikan dia dengan solehnya dia itu setelah dia mati. Fi di keturunannya. Ini ini dalil barang siapa yang dia itu menjaga Allah, Allah jaga dia dunia dia bahkan setelah dia mati apa dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82 wa kana abuhuma sholiha dan adalah bapak keduanya itu kedua anak itu adalah orang yang soleh sebutkan di situ kisahnya oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi <clears throat> Suma asbab ya kemudian disebutkan di situ eh, fawajada jidaru yuridu an yanqadha fa aqamah qala la syi'ta la dari li ajra kalau kamu mau kenapa kamu tidak mengambil upah Kemudian disebutkan oleh Nabi Khadir, kenapa dia tidak mengambil upah demikian. Wa kana tahtaukan sulahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka yabluga ashuddahuma yastakhrijakan sawma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Yani adalah bapak kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Lihat, dengan solehnya bapaknya ini, walaupun sudah mati, Allah berkehendak menjaga harta yang dia simpan di bawah tembok itu. Ya, yang akhirnya apa dikembalikan kepada dua anaknya itu. Ini ini dalil barang siapa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia di dunia. Banyak beliau panjang lebar tapi ini kita sebutkan ini saja. Kemudian anak usani yaitu apa? Minal hifat dari penjagaan Allah bahwa asyrabun nauaini. Itu yang paling mulia dari dua. Keduanya itu yaitu apa? Khifdullah lil ab fi dinihi wa imani. Allah menjaga agamanya dan imannya. Menjaga akhirat dia. Ini barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga akhirat dia. Dalilnya apa? Banyak semua di sini, tapi kita semua di sini kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yusuf ayat yang ke-24. Ya, bagaimana waktu itu Allah menjaga kehormatan Nabi Yusuf padahal Allah Subhanahu wa taala hamad bi wa hamma biha. Namanya orang yang normal kan gitu ada perempuan cantik di tempat yang sepi, perempuan yang mengajak, tidak ada orang seorang, seorang pun. Masih muda lagi. Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hamma bihi. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma Nama ham itu keinginan yang kuat. Wa hamma demikian juga beliau sebagai seorang laki-laki. Tapi disebutkan kadzalika linasrifa anhu husu wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari dia, dari Nabi Yusuf, kejelekan dan kekejian, perbuatan zina. Innahu semuanya dia, apa sebabnya Allah selamatkan agama Nabi Yusuf? Zina itu masalah agama. Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Dengan sebab ikhlas itu, maka Allah selamatkan kehormatan dia. Allah selamatkan agama dia. Banyak di sini sebenarnya menurut Rajab dalil-dalilnya, tapi itu kita cukup cukupkan. Ya demikian. Demikian juga lafaz berikutnya. Selesai sekarang. Barang siapa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia, dunia dan akhirat dia. Kemudian lafaz berikutnya, ta'araf ila Allah fil rakha'i ya'rifka ya fi siddah. Ingatlah Allah ketika kamu lapang, ketika senang, ketika banyak uang, ketika Anda ada musibah, ingat pada Allah. Ya, Masya Allah kalau kita kadang sedang senang itu lupa kalau pernah kita sulit. Ya kadang kita aman. Maka dulu anak ingat kemudian tak sebutkan juga sebagai hewan ini kita lagi aman nih. Ingat ketika aman ini kita ingat barangkali nanti perang lagi dan benar perang lagi. Ya ketika dalam keadaan lapang ingat pada Allah. Barangkali nanti ketika sulit Allah akan mengingat kita. Dan itu pasti. Ta'aruf ilallahi fi ya fi Sungkan oleh Ibnu Rajab kisah yang sering kita sungkan juga ini kita baca secara nasnya ucapannya kadang kalau disebutkan tanpa teks itu kan kadang-kadang salah. Sebutkan di sini oleh Ibnu Rajab wa qala Tuhaq bin Qais berkata Tuhaq bin Qais radhiyallahu taala Udkurullah fi Ingatlah Allah ketika lapang. yadhkurukum fi syiddah. Allah akan ingat kalian ketika kalian sulit. Wa inna Yunus alaihi salatu wasalam Sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam kana yadhkurullah taala. Ini dalilnya. Ketika kita lapang mengingat Allah, di sini Nabi Yunus beliau adalah kana yadhkurullah taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ucapan beliau. Al-Qur'an menyebutkan ya. Disebutkan di situ di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-443. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak dia ini ya Nabi Yunus anahu kana minal musabihin kana itu fi'il madhi dan kana itu menunjukkan istimror terus menerus dulu dia itu sering musabihin sering bertasbih kalaulah tidak dia itu termasuk orang yang dulu sering bertasbih dan terus menerus bertasbih lala bisa fi batnihi ini saya dia itu tinggal di perut apa itu hi ini kembali kepada ikan bukan paus Nisa dia itu akan tinggal di dalam perut ikan paus itu ila yaum yub'atsun sampai hari dibangkitkan. Akan di situ terus. Entah di atas dunia itu, di atas daratan kejadian apapun, dia akan di situ terus sampai hari kiamat. Ya, ini. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi Yunus, orang yang suka bertasbih. Dengan sebab itulah Allah selamatkan beliau. Walaula annahu kana minal musabihin la bisa fi batnihi ila yaum Semoga demikian oleh hak min Qais. Ini namanya istimbat pengambilan dalil, pengambilan ibrah, pelajaran. Kadang kita baca ayat ini, ya sudah baca gitu aja. Tapi para ulama mempunyai pandangan yang lain. Oh iya, ternyata dia ini suka bertasbih karena fiilnya dengan fiil mati, dan karena itu biasanya terus-menerus. Ya, karena dengan sebab dia itu sering bertasbih, Allah selamatkan beliau dari kesulitan juga zikir dia ya di di dalam perut itu perut ikan itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Disebutkan oleh dohak di sini, wa inna Yunus alaihi salatu wasallam kana yaskurullah taala. Beliau selalu berzikir kepada Allah. Falamma waqa'a fi batni Hud ketika dia terjatuh di perutnya Hud ikan paus. Waktu itu kan menaiki apa? Menaiki perahu. Marah dia. Mughadiban marah kepada kaum yang tidak mau taat, marah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan beliau. Akhirnya ke pantai, naik kapal ternyata ada gelombang. Kemudian orang yang ada di kapal itu mungkin nakodanya mengatakan kita agak selamat harus dikurangi. Lalu bagaimana siapa yang dikeluarkan? Harus di apa? Tidak ada yang mau dilakukan korah undian. Setiap diundi jatuh kepada Nabi Yunus dan mereka tahu ini orang yang soleh. Dilempar lagi jatuh kepada Nabi Yunus. Diulang-ulang terus. Akhirnya tidak bisa tidak ya sudah dilemparlah Nabi Yunus ke dalam ke dalam laut itu langsung ditelan oleh ikan paus itu. Ini kisahnya kan. Tapi karena beliau hamba yang selalu bertasbih, maka Allah selamatkan. Ya, inilah tadi ta'aruf ilallah, tarif ilallah birakha. Ya arif bi syiddah. Kebalikannya siapa Firaun? Firaun kebalikannya. Ya. Dia bertobat ketika mau mau mati, ya tidak ada manfaatnya. Wa inna Firaun kana tagian nasian dzikrillah. Firaun itu orang yang melampaui batas, lupa zikir pada Allah jangan ya bukan lagi lupa bahkan bermaksiat mengatakan ana rabbukumul ala aku rob yang paling tinggi padahal dia apa mengingkari diri dia sendiri dia tahu bahwa dia itu salah falam adrakahul gorok ketika dia itu mau tenggelam kala dia mengatakan aman tuh aku beriman tidak bermanfaat loh kok nggak bermanfaat dia kan bertobat iya karena ayat menyebutkan kan dan kita sudah tahu taubat itu tidak diterima ketika dua keadaan ketika matahari sudah terbit dari arah barat dan ketika roh ditenggorokan ya lam yakmalullahu taubah malam yugurgir Allah itu menerima taubat selama belum ditenggorokan ini sudah ditenggorokan ini sudah mau tenggelam sudah mau mati ngomong apa saja nggak akan diterima ya dia mengatakan ya beriman aman tuh bila di amanat di Bani Israel Ya, baru disebutkan al-an waqad asyaita qablu. Sekarang baru baru beriman dan dulu kamu ber, bermaksiat wa kunta minal mufsidin. Kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Tidak ada manfaatnya. Ini karena dia lupa kepada Allah ketika senang, ketika lapang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan dia ini. Ini. Ya, ini tentang lafaz tadi. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abil Is Wa idza alimal abdu kalau hamba sudah tahu, kita sudah tahu ya bahwa tadi hendaknya beribadah pada Allah, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dan sebagainya. Anakulan min indillah segala sesuatu itu dari si Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu dari si Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau kalau kita sudah tahu itu semua? Fal wajib ifraduh subhanahu bil khasyah wa taqwa. Maka wajib untuk mengesahkan Allah di dalam hal Takut demikian juga takwa. Kita sudah tahu tadi disebutkan. Efadillah yafatka wa alam anal ummata wal islamu alaihim fa'uka bisya'in ila akhirih. Sudah tahu bahwa semua itu takdir Allah walaupun semua bersepakat untuk membahayakan kamu. Kalau Allah tidak takdirkan tidak mungkin mampu dan sebaliknya. Kalau sudah tahu gitu, maka wajib kita ini apa? Takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan <clears throat> Fal khalqu la yattafiq hubhum kulluhum wa bughdhuhum. Ini makhluk itu tidak akan sepakat untuk mencintai semuanya dan membenci semuanya. Ya. Jadi hendaknya kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ucapan Imam Syafi'i. Ini maksudnya kita jangan mencari ridho manusia. Kalau sudah tahu bahwa semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan mencari keriduan manusia. Kemudian sebutkan ucapan Imam Syafi'i, disebutkan dari Imam Baihaqi ya ucapan ini berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala ridho nas goyah la tudrak tulis ini penting ucapan Imam Syafi'i juga kita dapatkan ucapan nanti oleh imam Ibn Abil ucapan Aisyah radhiyallahu dan itu ada di dalam kitab tauhid Ridho nas Imam Syafi'i, mengatakan ridho nas goyah la tudrak Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak akan didapat kita mau cari keriduan manusia, mau suka semua. Entah mungkin ya orang tua kita, demikian juga sahabat kita, atau mungkin anak istri kita, atau orang lain tetangga kita. Ingin cari keriduan mereka, tidak mungkin. Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan didapat. Fa'alaika bil amri alladhi yusrifuka falzamhu atas kamu dengan perkara yang bisa memperbaiki kamu. Maka peganglah Wada masiwahu fala tu'ani. Tinggalkan selainnya dan jangan kamu perhatikan. Sudah. Kita lihat apa yang bisa baik bagi diri kita. Yang bisa mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan didapatkan. Berusaha saja tidak mungkin. Taruhlah kita kasih setiap orang satu miliar, ya habis kan uangnya memang. Ya, itu nanti Sebagian mungkin 20% tidak setuju kan itu. Ya, jadi suatu tujuan yang tidak akan didapat. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan kama katabat Aisyah ila Muawiyah sebagaimana Aisyah telah menuliskan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwa ini adalah marfu'nya dhaif. Ya, semua di mutahid lewat pembahasan kita ya marfu'nya dhaif yang benar adalah mauquf ucapan Aisyah radhiyallahu dan cukup itu ucapan yang bagus ucapan Aisyah radhiyallahu anha sebutkan di kitab tauhid demikian juga qaul mufid hmm, sebutkan di halaman 657 Ya itu masuk dalam bab ucapan Allah Subhanahu wa taala innama syaitan yukhawifu awliya'ah fala Wa khafuni, jangan kalian takut pada mereka dan takutlah pada Allah. Kemudian sebutkan ucapan Aisyah ini. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid dari Aisyah radhiyallahu anha dan benar adalah yang benar mauquf. Benar itu. Sebagaimana Imam Daruqutni, demikian juga Abu Hatim, Abu Zur'ah dan sebagainya. Kalau itu ucapan Nabi adalah salah, yang benar ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu cukup. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, qalat Manilta tamasa ridallah fi sukhtinas barang siapa, barang siapa mencari keriduan Allah walaupun manusia murka. Ridallahu anhu, radhiyallahu anhu. Allah akan meridhoi dia wa ardo anhu nas dan manusia akan ridho kepada dia. Barang siapa mencari keriduan Allah walaupun manusia marah, Allah akan meridhoi dia dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Walaupun mungkin nggak semua yang kan itu, tapi akan Allah jadikan. Wa man iltamasa ridwan nas bi sukhtillah, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, cari muka di hadapan manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia. Sakit Allah alaih, Allah akan murka kepada dia wa asqata alaih nas dan manusia akan marah kepada dia juga. Rawi bin Hibban, Sunan bin Hibban di sahihnya. Cukup Semoga oleh saya Utsaimin syarah demikian juga Saya Abdurrahman Ibn Hasan di Fathul Majid ya, panjang lebar ucapan Rasulullah SAW Ibn Taimiyah dan sebagainya <clears throat> kemudian berikutnya kalimat tadi jafal qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah telah kering pena dengan apa yang dia itu akan terjadi sampai hari kiamat dengan sesuatu yang itu terjadi sampai hari kiamat <clears throat> beliau mengatakan adalah kalimat yang yang bagus. Ya, termasuk dari apa? Ini ucapan yang mulia. Oh, iya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di Jami Ulum wal Hikam. Kalimat tadi. Jabal kolam bima huwa kain. Beliau mengatakan Wajafat al-qalam allati kataba biha min madadiha. Telah kering pena-pena yang menulis takdir-takdir min madadiha dari apa madad? Madad itu tintanya itu. Yang keluar dari pena itu kan tintanya. Itu telah kering. Wajafat as-sahifah. Demikian juga telah kering. Lembaran-lembaran alati kataba fiha al madad kutiba fiha ditulis di dalamnya itu tinta-tinta al maktub bihi yang ditulis atasnya fiha di dalamnya kemudian beliau mengatakan wa min ahsanil kinayat wa ablagiha ini yang paling bagus termasuk yang paling bagus dari kinayah dan yang paling balik yang paling puncak ini kalimat Nabi SAW ini jafal kolamu bima huwa kain ini termasuk kalimat yang mulia kalimat yang susunan katanya sangat bagus sekali <clears throat> demikian saya pernah kita sebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih ketika beliau Isra Mi'raj itu naik dibawa oleh Jibril bersama dengan ya naik e, bersama dengan Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai beliau waktu itu di Sidratul Muntaha mendengar deritan atau suara gesekan apa pena yang dia itu menulis di atas lembaran-lembaran. Mungkin kalau kita krek krek krek krek Nabi naik ke atas sampai mustawa kedudukan yang beliau itu mendengar Pena itu ketika menulis takdir, masih menulis, masih menulis dia. Ya ini takdir-takdir yang akan berjalan terus ditulis. Demikian di, di saat Nabi SAW Isra Mi'raj itu. Ya, kemudian juga disebutkan <clears throat> Jafal qalam bima huwa kain itu adalah kinayah antakodum kita batil makodil Ini suatu kinayah bahwa telah lewat penulisan takdir-takdir itu. Di situ ada hadis Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Inna Allah kataba maqadir khalaik Allah menuliskan takdir-takdir makhluk qabla ayakhluq ayakhluq samawati wal sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Berapa itu? Sebelum langit dan bumi itu diciptakan, Allah sudah menuliskan takdir itu bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Sebelum ada langit, belum ada bumi itu sudah Allah tuliskan. Ini. Ya insya Allah di sini semoga Allah memberikan kita. Sebelum ini kita membaca surah Al-Baqarah.